menjelang Ramadan maka eh, langkah baiknya kalau kita mempersiapkan diri untuk amalan-amalan di bulan Ramadan di antaranya hadis sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wahtisaba kufiralahu lahu ma taqaddama min dhanbih barang siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dalam hal ini adalah termasuk taraweh man qama ramadhana imanan wahtisaba dengan penuh keyakinan kepada Allah wahtisaba mengharap karunia dan balasan dari Allah maka itu akan menjadi sebab akan dihapus dosa-dosa hamba yang bisa menghidupkan malam Ramadan itu Artinya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah adalah sebab penghapus dosa-dosa. Dan kita semua harus sadar bahwa hampir setiap hari kita melakukan dosa sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lidah kita, sesaat dengan telinga kita. Bahkan ada banyak sekali dosa yang tersembunyi yakni batinnya isim yaitu dosa yang tersembunyi di dalam kalbu kita sesaat ada dendam kedengkian amarah dan seterusnya maka semoga dengan bulan Ramadan itu Allah menghapus semua dosa-dosa itu. Untuk menyempurnakan kita menghidupkan malam Ramadan diantaranya adalah dengan taraweh. Akan tapi biasa, setiap musim Ramadan ada selalu perselisihan. Seperti halnya bulan sebelumnya ada orang berselisih faham tentang Syakban, sebelumnya adalah Rajab, sebelumnya Maulid Nabi, ada hamba Allah yang memang hidupnya untuk mengganggu kaum muslimin dengan menuduh orang lain dengan kalimat bid'ah, sesat dan seterusnya. Memang begitu dia dicukullun yasarun lima kholiqalah. Memang hamba itu diciptakan oleh Allah untuk membuat fitnah di tengah kaum muslimin sehingga kalau tidak keluar kalimat kotor dari mulutnya itu sudah keluar dari ciri khasnya. Sehingga kita menemukan sekelompok orang begitu mudahnya mengatakan orang lain bid'ah, sesat, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal para pelaku-pelaku amalan-amalan yang dikatakan itu bid'ah, mereka punya hujah yang sangat kuat. Dan juga di bulan Ramadan tidak lepas dari bulan yang juga ada sebagian hamba Allah yang menyibukkan untuk ngurusi orang lain lalu mengatakan orang lain bid'ah padahal bulan Ramadan semestinya sibuk dengan dirinya sendiri untuk beribadah menghadap kepada Allah yaitu diantaranya masalah amalan-amalan taraweh tidak ada terawih yang bid'ah. Berapapun yang anda lakukan di solat malam di bulan Ramadan itu namanya qiyamul lail. Maka jika ada orang yang mengatakan terawih bid'ah, dia adalah ahli bid'ah. Ini harga mati. Tidak ada terawih yang bid'ah. Apakah yang 20 rakaat atau yang 36 rakaat bukanlah bid'ah. Bahkan mungkin ada orang yang setiap malam Ramadan hanya melakukan 4 rakaat, bukan bid'ah. Karena intinya yang diinginkan di bulan Ramadan itu adalah qiyamul lail bisa beribadah di malam hari di bulan Ramadan. Akan tapi ada sebagian orang dan fatwa itu masih tersebar hari ini. Biarpun sudah dilawan, si tentang oleh kawan-kawannya sendiri. Di saat ada seorang yang dikatakan mujtahid. Yang jelas itu mujtahid palsu karena telah membuat fitnah di kalangan umat. Penyanjungnya luar biasa mengatakan dirinya mujtahid akan tapi lidahnya adalah tajam sekali. Tidak ada kesempatan yang ia yang Allah berikan kepadanya untuk memberikan tausiah. Jangan kecuali pasti ada kalimat untuk mencakar dan mencolok atau memukul sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya dari kaum muslimin. Itulah hamba-hamba yang diberi oleh Allah. Al-baghdha kebencian di dalam hati mereka, al-hasad kedengkian di hati mereka. Orang tersebut mengatakan bahwasanya Terawih 20 adalah bid'ah. Dengan mendatangkan hujah-hujah yang para ulama akan tertawa dengan hujah tersebut. Tapi begitulah namanya kesesatan. Yang lebih heboh lagi pembelanya membela mati-matian. Akan tapi ternyata orang yang satu manhaj dengan mereka sendiri ternyata juga mengingkari. Sehingga terjadilah peperangan antara orang yang dikatakan alim dari kawannya tersebut dan orang yang mengatakan dirinya mujtahid yang mengatakan traweh 20 adalah bid'ah. Di sini akan kami hadirkan dan ada buku kecil yang pernah kami tulis. Kami nukil dari perkataan para ulama. Adakah traweh yang bid'ah? Itu pertanyaan yang sekaligus adalah menggugah agar kita itu sadar bahwasanya tidak ada traweh yang bid'ah. Di dalam pembahasan traweh, mari kita semuanya sejenak berkonsentrasi tentang taraweh. Di dalam buku tersebut sengaja kami bagi masalah taraweh dengan tiga bagian. Yang pertama adalah pembahasan taraweh tersebut mohon dibaca dengan cermat. Sebelum memberikan kesimpulan, baca yang cermat, pelan, jangan buru-buru. Di situ kami hadirkan yang pertama adalah tentang bilangan solat witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat mitir adalah yang biasa digabung dengan taraweh. Agar kita itu bisa jelas gamblang. Berapa mitirnya Nabi? Yang kedua adalah kita melacak dari riwayat-riwayat yang benar, sahih. Berapa sih sholat tarawehnya Rasulullah? Kemudian setelah itu yang ketiga kita akan melacak riwayat-riwayat yang benar berapa tarawehnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti kita akan mencernati bilangan-bilangan sebagian orang. Kenapa si A memilih bilangan 20, kemudian ada yang 36. Lalu juga kenapa ada orang yang mengatakan 8 rokaat. Bagaimana? Dari mana datangnya pendapat itu semua? Nanti akan kita jelentrehkan. Sesuai dengan apa yang kami tuliskan di buku tersebut. Dan memang sengaja kami susun beda. Kita tidak membahas terawih lalu dengan dalil-dalilnya. Tapi kita rinci seperti itu. Jadi kita harus tahu berapa sih witirnya Nabi Muhammad dahulu. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Nabi Muhammad punya banyak bilangan sholat witir. Bahkan pernah Nabi Muhammad witir hanya satu rokaat. Akan tapi kebanyakan witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebelas rokaat. Dan di sini ada hadis-hadis kami datangkan berapa ya? Ada mungkin sembilan atau sepuluh hadis. Ada sembilan hadis tentang witirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam melakukan witir. Misalnya riwayat Imam at tirmidzi Bahkan ada yang mengatakan riwayat biarpun itu hanya uh, diambil sebagai pendapat lemah. Nabi pernah melakukan sholat witir sampai 13 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga Nabi pernah melakukan sholat witir sebelas rakaat dan ini yang banyak riwayat termasuk riwayat Imam Muslim rahimahullah taala Anil Qasim bin Muhammad dari Qasim bin Muhammad radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata Sami'tu Aisyah taqulu aku mendengar Aisyah berkata Kanat salatu Rasulullah minal laili Nabi Muhammad melakukan salat di malam hari asru rakaatin 10 rakaat 10 rakaat ini adalah muqaddimah witir Wa yutiru bisa citatin kemudian Nabi Muhammad nambah satu rakaat. Berarti berapa? 11 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian wa yarka'u raka'atil fajri di saat masuk fajar Nabi menambah dua rakaat. Tapi ini bukan salat malam tadi. Rakaat al-fajar sebagian ulama mengatakan itu qabliyah subuh karena dekatnya qobliyah subuhnya atau dua rakaat fajar sebab dua rakaat fajar ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan dua rakaat fajar itu sebagian mengatakan kapan terbit fajar disunatkan sholat dua rakaat sebagian kebanyakan ulama mengatakan dua rakaat fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh fatilka thalatata ash thalatata asyarata rakaatan dalam hadis Siti Aisyah jumlahnya menjadi tiga belas. Maka bisa digabungkan riwayat riwayat Imam Tirmidzi tadi yang Nabi melakukan sholat witir 13 rakaat dengan riwayat Imam Muslim yang 11 rakaat itu bisa dipahami bahwa Nabi Muhammad melakukan witir memang 11 rakaat. Ini yang dikatakan jumhur kebanyakan witir Nabi 11 rakaat. Kemudian doanya itu adalah dua rakaat fajar. Jadi kebanyakan witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Ini witir Nabi SAW tadi, riwayat Muslim sangat jelas. Nabi melakukan sholat 10 plus 1. Adapun caranya apakah 44 atau 22 ini adalah para ulama akan menjelajahkan dengan debab lain. Nabi pernah meriwayat Nabi pernah bersabda bahwasanya salatul lail hadis sahih. Salatul laili matna matna. Salat malam itu adalah dua-dua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau salat di malam hari hendaknya dilakukan dua-dua. Kalau riwayat Imam Muslim tadi mengatakan Nabi melakukan sholat 10 rakaat, itu bukan berarti Nabi langsung sholat 10 rakaat. Tapi diketerangkan oleh hadis lain berapa? Dua, dua. Kalaupun ada orang melakukan 10 rakaat juga boleh, tapi dijamin bingung, lupa ngitungnya. Kita pernah nyoba. Saya nyumun ini yang ketujuh mau ke delapan, tambah pusing. Sudah Nabi ngomong dua-dua, kita mencoba sepuluh. Ya, habis pusing lah. Jadi coba, saja kalau belum pernah pusing. Nah, jadi dari 10 rakaat tadi digabungkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari lah Imam Bukhari meriwayatkan haddatsana Anas bin Sirin Kalau Anas bin Sirin berkata qultu li Umar aku berkata kepada Abdullah bin Umar Ara'aita ar-rak'ataini qabla salatil qadah utilu fihi Faqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail ini. Kana Nabi ada Nabi Muhammad ini hadis ini yang diambil. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli salat minal lail di malam hari matna matna. Dua dua. Wa yutiru ditambah witirnya birokaatin satu rakaat. Berarti sepuluh tadi ditambah satu menjadi sebelas itu witir Nabi. Yang sepuluh adalah mukaddimah witirnya yang satu adalah menjadikan sholat itu witir. Tapi dilakukan bagaimana? Dua, dua. Jadi kalau kita menemukan hadis Nabi sholat 10 rakaat itu, ada sebagian orang ini mungkin karena sok merasa lebih hebat. 10 nih hadis Nabi, berarti langsung 10, 10. Karena dia buta matanya untuk melihat hadis lain, bahasanya Nabi melakukan ternyata 10 itu dengan dua dua. Nah ini. Jadi 10 dengan 22. Bilangannya adalah 11 dan banyak riwayat-riwayat di sini. Riwayat tentang yang Nabi Muhammad 11. Kami hadirkan 9 hadis tentang witir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu hadis yang ini sangat masyhur di kalangan orang yang salah paham itu. Hadis yang sangat masyhur adalah hadis Siti Aisyah. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau memberitahu bahwasanya beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana?" Bagaimana Nabi Muhammad melakukan salat di malam bulan Ramadan? Faqalat Siti Aisyah menjawab, "Maka Rasulullah Rasulullah itu tidak menambah. Maka Rasulullah yazidu. Nabi Muhammad tidak menambahkan fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi dan di selain bulan Ramadan. Ala ihda asyarata rakaatan dari 11 rakaat. Yang diketahui oleh Siti Aisyah bahwasanya Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yusalli arba'an salat 4 rakaat falatas al an husnihinna wa tulihinna Jangan kau tanya bagaimana panjang dan bagusnya solatnya Rasulullah. Tuma yusalli arba'an, kemudian solat empat rokaan, fala al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau bertanya tentang panjang dan bagusnya solatnya Rasulullah. Tuma yusalli thalatan, kemudian solat tiga rokaat. Qalat Aisyah tu, kemudian setelah itu Siti Aisyah berkata, Fakultu aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Atanamu qabla an tutir apakah engkau tidur sebelum berwitir? Faqala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aina yatanamani walayanamu qalbi, ketahuilah, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Dari keterangan Siti Aisyah itu, Siti Aisyah ditanya oleh seseorang tentang sholat malamnya, sholat Rasulullah di malam bulan Ramadan. Ternyata Siti Aisyah memberi kabar bukan sholat Nabi Muhammad di malam bulan Ramadan saja, ada kalimat fi ghairihi di luar bulan Ramadan. Siti Islamnya. jadi ini bukan keterangan sholat terawih. Ini loh yang sering dipakai oleh orang-orang sebagai dalil sholat terawih. Seolah-olah kalimat fi ghairi di luar Ramadan ini dihapus. Sebab di luar Ramadan gak ada sholat terawih. Adapun masalah istilah taraweh ini masalah lain pembahasan istilah taraweh itu kapan boleh dipakai. Yang jelas kebiasaan Nabi adalah 11 rakaat. Dari pertanyaan Siti Aisyah, apakah kamu berwitir? Tidur dulu sebelum berwitir ya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya rentetan sholat ini adalah sholat witir. Sebab setelah selesai, baru Siti Aisyah bertanya, kamu tidur sebelum berwitir ya Rasulullah. Dan kalau kita katakan ini adalah amalan yang empat-empat kemudian tiga itu amalan khusus di bulan Ramadan, pasti salahnya. Karena apa? Di sini ada Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Maka dari itu bilangan 11 ini disesuaikan. Digabungkan dengan hadis riwayat Muslim yang Nabi melakukan sholat terawih sebelas rakaat, maka ini adalah terawih. Jadi lebih jelas lagi kita ambil hadis lain, eh, ini witir dari hadis lain tentang witir. Hadis tadi yang sudah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan witir sebelas rakaat riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari ini digabungkan Berarti sebelas yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu adalah witir. Berarti jelas dari sini bisa disimpulkan witirnya Nabi Muhammad kebanyakan adalah sebelas rakaat. Sudah jelas. Ini witirnya Rasulullah. Nanti lihat hadis-hadis yang lainnya yang mengarah kepada witir Nabi Muhammad sebelas. Riwayat Imam Muslim menjelaskan betul sepuluh plus satu witirnya Rasulullah. 11. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari empat plus 3. Berapa? Sebelas. Siti Aisyah pun menegur masalah witir. Berarti Bercerita tentang witir. Berarti ini digabungkan. sebelas yang dilakukan Nabi riwayat Imam Muslim itu witirnya Nabi. Sebelas yang dilakukan Nabi riwayat Imam Bukhari adalah juga witirnya Nabi SAW. Jadi witir Nabi kebanyakan adalah sebelas rakaat. Selesai. Tapi Nabi juga pernah berwitir tujuh rokaat, Nabi juga pernah witir tiga rokaat. Jadi kebanyakan witir Nabi sebelas rokaat. Nabi juga pernah witir sekali satu rokaat. Sehingga witir itu minimal satu. Untung-untung tiga. Kemudian mau ditambah boleh berapa? Sampai berapa? Sebelas rokaat itu adalah witir yang disunatkan. Kapan itu? Di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan seperti hadis Bukhari tadi. Baik, kemudian sekarang kita akan berpindah Berapa sih bilangan tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Adakah riwayat tentang tarawih Nabi? Riwayat tentang tarawih Nabi Muhammad ada. Dan memang istilah tarawih itu bukan diambil dari istilah yang disebut oleh Nabi. Tarawih. Nabi tidak mengatakan tarawih, tarawih begitu. Tapi semuanya dengan kalimat kiamulail Menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Akan tapi pemberian nama tarawih itu adalah juga ijtihadnya para ulama. Dimulai dari para sahabat Nabi sebagian mengatakan. Masalah pemberian nama tidak penting. Yang jelas itu loh amalan yang dilakukan Nabi di malam bulan Ramadan. Baik, riwayat tentang terawih bilangan terawih Nabi sallallahu Alaihi Wasallam lihat ini yang pertama hadis Imam Bukhari hadis Muslim. Qalat Sayyidatu Aisyah, Siti Aisyah pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid." Nabi salat di masjid di malam bulan Ramadan. lain lailain pada satu malam. Nabi salat sendiri di masjid. Fasalla bi salatihi nasun. Kemudian salat bersama Nabi Muhammad orang-orang. Jadi ada ngikut. Nabi salat diikuti orang. Tsumma shalla minal qabilati. Kemudian di malam berikutnya Nabi salat. turun nasu, eh yang ikut semakin banyak. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati. Kemudian orang-orang itu melihat Nabi Muhammad salat di malam Ramadan Orang semakin ramai. Akhirnya di malam berikutnya, malam yang ketiga atau yang keempat, orang pada nunggu. Nunggu Nabi pengen sholat bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakhruj ilaihim. Nabi tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah Nabi tidak keluar kepada mereka. Falam asbaha setelah pagi masuk sholat subuh Nabi keluar. Qatra itu ladzi sonaktum. Aku tahu yang kamu lakukan. Kamu nunggu aku kan? Iya ya Rasulullah. Apa ni? Falam yamna'ni. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar minal khurud. Aku bisa keluar karena aku tidak sakit. Cuman illa anni khashitu. kecuali karena aku itu takut antufrat alaikum Solat itu jadi diwajibkan. Nabi tetap solat di rumah. Sengaja Nabi tidak keluar khawatir nanti kalau diwajibkan akan keberatan umat Nabi Muhammad. Lalu itu salat Nabi Muhammad. Wadhalika fi Ramadan, ini adalah amalan Ramadan kata Siti Aisyah. Lihat, itu yang dilakukan Nabi. Tidak disebutkan bilangannya. Nabi sholat diikuti sahabat Nabi. Yang jelas sebelas rakaat bukan terawih. Witir sudah jelas. Dengan riwayat yang jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas kayaknya perlu di lagi itu otaknya. Anda sudah jelas masalah witir kok masih bilang bukan. Jelas witirnya Nabi Muhammad 11. Adapun bilangan terawih Nabi tidak ada bilangannya. Kemudian riwayat Imam Bukhari juga yang lainnya. Yang serupa dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bagian di masjid seperti kamar. Ada pojok masjid itu disekat untuk Nabi. Hasib tu anak min hasir. Penyekatannya tidak dengan tembok, dengan papan, tapi Nabi memasang tikar. Jadi ada syariat memasang tikar itu diperkenankan, akan tapi jangan gambarnya yang aneh-aneh. Barangkali suatu ketika ada orang mau hibah infak ke masjid tentang sajadah dan karpet, sebaiknya tidak bergambar saja. Biar tidak mikir seninya nanti. Hah? Fi Ramadan di bulan Ramadan. Fasolla fiha layali. Kemudian Nabi sholat beberapa malam di situ. Fasolla bi sholatihi nasun. Kemudian orang pada ngikuti sholatnya Nabi SAW. Min ashabi dari sahabat Nabi. Falamma alim bihim. Setelah Nabi tahu sahabatnya di belakangnya banyak ngikut. Ja'ala yaq'udu. Akhirnya Nabi duduk di rumah, tidak keluar dilihat sahabat Nabi. Nabi tidak. Fakharaja ilaihim kemudian setelah keluar dari mereka, kemudian Nabi setelah setelah subuh keluar. Qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Aku telah tahu apa yang kau lakukan. Fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Kalau kau ingin melakukan salat, kau boleh salat di rumahmu. Tidak harus salat di masjid seperti ini. Ini adalah satu celah Pembuka bagi siapapun yang ternyata tidak bisa melaksanakan sholat terawih di rumah, hendaknya jangan sampai ketinggalan sholat terawih. Eh, yang tidak bisa melakukan sholat terawih di masjid, bisa melakukan sholat terawih di rumah. Eh, ini. Dan termasuk. Ini, ini dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sholat diikuti oleh orang-orang. Tidak ada bilangannya. Dan semua sholat terawih, riwayat hadis tentang terawih, tidak ada bilangannya jadi terawihnya Nabi Muhammad tidak ada keterangan tentang bilangan sholat terawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini 20 rakaat bukan sholat, bukan bilangan terawihnya Rasulullah. 8 rakaat juga bukan bilangan terawihnya Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pakai bilangan. Jadi bohong betul kalau ada orang mengatakan 20 rakaat itu sholat terawihnya Rasulullah. Dan juga bohong yang mengatakan 8 rakaat sholat terawihnya Rasulullah. Sudah jelas? Bohong kalau orang mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat bukan salat rahimnya Rasulullah. Tidak ada bilangan Nabi Muhammad lakukan salat 20 rakaat. Dan 8 rakaat itu bukan, itu adalah ditambah 3 witir Nabi. Dan bohong yang mengatakan salat rawehnya Nabi Muhammad adalah 8. Lalu kita akan melanjutkan bagaimana para sahabat Nabi melakukan qiyamul lail, salat tarawih. Kita lacak riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ternyata di situ kita temukan riwayat-riwayat sahihah dari dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Bukhari Imam Bukhari mengisahkan tentang bagaimana para sahabat Nabi melakukan sholat. Ceritanya Abdurrahman bin Abdul Qari. Annahu qala. Abdurrahman bin Abdul Qari keluar. Kharastu ma Umar bin Khattab. Aku keluar menemani Umar bin Khattab. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin adalah memperhatikan Jalan, lihat keadaan kampung, masjid. Lailatan fi Ramadan. Pada satu malam di bulan Ramadan. Ilal masjidi, masuk masjid-masjid. Fa'idan nasu auza'un saya Sayyidina Umar melihat orang-orang solat malam di bulan Ramadan. Kelompok-kelompok. Ada empat orang, tiga orang. Niru Nabi. Nabi kan melakukan sholat berjamaah kan? Nabi sholat diikuti oleh sahabat Nabi. Cuman para sahabat Melakukan sholat ada enam orang di situ, tujuh orang di situ. Dikatakan auzaun mutafarrikun. Yusalli rajul li nafsi, ada satu orang sholat untuk dirinya sendiri, enggak pakai jamaah. Wa yusalli rajul fa yusalli bi sholatihi ar-rahtu. Ada seorang pemimpin, ketua kabilah sholat diikuti oleh ketua pengikutnya. Faqala Umar kemudian Sayyidina Umar berkata, "Anni ara aku berpendapat, aku punya ide." Lau jamak tuh haula ala qari'in wahidin. Kalau seandainya mereka dikumpulkan dengan seorang qari, satu imam, lakana amsal saya lebih bagus sini Jadi ide mengumpulkan jamaah dengan satu imam itu idenya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ide Sayyidina Umar tidak bertentangan. Sebab apa? Terawih dengan berjamaah sudah pernah dilakukan Nabi dengan sah sahabat. Hanya Sayyidina Umar itu adalah merapikan semuanya. Tuma'azama. Kemudian tekad ide Sayyidina Umar itu diwujudkan. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian dikumpulkan imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian di malam berikutnya aku jalan kepada Sayyidina Umar melihat masjid-masjid wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Orang pada melakukan salat dengan imam yang satu tadi. Qala Umar. Lalu imam Sayyidina Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ya ini. Maksudnya hal yang baru pada zaman Nabi tidak ada salat bareng kayak begini. Tapi sekarang aku melihat luar biasa. Dan ini tidak dikatakan sebagai bid'ah dolalah. Tapi dikatakan nikmah sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar mengada-ada. Yaitu mengumpulkan sholat berjamaah traweh dengan imam satu. Ini hadis diriwatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada satupun yang mengatakan Sayyidina Umar adalah pencetus bid'ah. Bah, biarpun Sayyidina Umar sendiri mengatakan nikmal bid'atu hadihi. ini adalah sebaik-baik bid'ah. Menunjukkan bahwasanya ada bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang baik di sini, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tidak bertentangan? Pada dasarnya salat sunnah di malam Ramadan dengan berjamaah sudah ada pada zaman Nabi, cuma dikumpulkan lebih lebih banyak lagi adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini. Kemudian walatiyanamuna anha afdal minallati yakumuna yuriduna akhiril lail. Bagi orang yang bisa tidur di awal itu lebih bagus Aturannya begitu ibu, habis sholat isya kita istirahat, kemudian bangun malam sampai subuh. Cuman kalau begitu takut kebablasan semuanya. Akhirnya kita model yang kelas-kelas kelas murah lah, kelas ya kelas yang penting gitu ya. Kelas yang penting makanya kita sholat terakhirnya di awal waktu. Kalau Sayyidina Umar menghimbau bahwasanya akhir waktu. Habis sholat isya istirahat. Cuman kalau habis istirahat, bablas istirahatnya ya. Baik. Baik, kemudian nah ini Imam Al Baihaqi juga meriwayatkan menyebutkan kisah tersebut. Cuman Imam Baihaqi menyebutkan tentang bilangan dari Sa'ib bin Yazid. Nah, kanu yakumuna ala hadi Umar. Mereka para sahabat Nabi melakukan sholat malam pada Sayyidina, masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu syahr Ramadan di bulan Ramadan, fi syahri Ramadan di bulan Ramadan bi isyrina rakaatan dengan 20 rakaat. Wa kanu yaqra'una bil mi'in nu yak tawakkauna ala isihim fi ahdi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu min syiddatil qiyam. Mereka melakukan salat 20 rakaat. Tapi 20 rakaatnya bukan 20 rakaat seperti di kampung itu yang ngebut begitu, enggak. Itu fitnah itu. Haram. Bermakmum kan ada orang yang ngebut bacaannya sampai hilang hurufnya, lahan. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi kalau ada imam traweh ngebut, dia wajib ditakzir, dicambuk dia. Dan haram bagi siapapun yang ikut bersamanya. Haram tidak dapat pahala. Loh kok terawih dapat dosa? Ya itulah terawih ikut imam yang ngebut. Ah, amin. Ah, amin. Haram, haram. Tidak ada tawar di situ. Ibu percuma, nggak usah ter dicambuk saja itu imamnya itu. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan mengatakan haram bagi imam wajib mengadak menghukum orang-orang yang seperti itu. Yuqam alaihi ta'zir dihukum. Karena memainkan Al-Qur'an lahan coba. Baca Fatihah senafas, setengah nafas. Innalillah. Sementara pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan 20 rakaat salatnya sampai mereka itu megang tongkat lamanya dalam melakukan salat. Baik, ada 20 rakaat. Kemudian juga riwayat Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan dari Yazid bin Roman. Kalau ada orang mengatakan itu lemah dan sebagainya. Ini sampai yang sudah dilakukan oleh orang dari masa ke masa. Karena nasu yakumuna fi zamani Umar, orang melakukan salat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab fi thalathi. Karena nasu orang-orang bi thalathi wa ishrina rakaatan, 23 rakaat yakni saluna tarawih ishrina, salat tarawihnya 20, Wajitirun bitalat rokaat kemudian berwitir tiga rokaat. Ini yang ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, jadi terawihnya sahabat Nabi berapa? 20 rokaat. Kita balik ke belakang. Witir Nabi 11. Terawih Nabi gak ada bilangannya. Witir sahabat Nabi 20. Witir sahabat Nabi 20 rokaat. Kalau seandainya ada orang melakukan sholat 4 rokaat, sudah termasuk qiyamul lail yang insya Allah diterima oleh Allah. Cuman kenapa jumhur empat madhab memilih yang 20 rakaat? Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi yang menyuruh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Hendaknya kalian itu mengambil sunnah. Cetusan-cetusan yang baik dari para khulafaur rasyidin. tidak Umar khulafah atau belum? Bukan. Khulafa. Sayyidina Umar adalah khalifah. Maka ambil dari apa yang telah dihadirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Mahdiin yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih berpegang dengan khalifah sahabat, maka itu tidak akan dikatakan sebagai sebagai bid'ah. Bahkan di dalam hadis Nabi waktu menyuruh kita alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, hendaknya kalian itu mengikuti para khalifah khulafa, mengambil sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Nabi mengingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur, awas kamu dengan sesuatu yang aneh-aneh. Bid'ah Berarti menunjukkan yang dilakukan sahabat Nabi bukan bid'ah. Penentuan Sayyidina Umar sholat 20 rokaat itu bukan dianggap sebagai bid'ah karena apa? Tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi. Karena yang dilakukan Nabi tidak ada ketentuan bilangannya. Kalau orang melakukan 8 rokaat termasuk kiamulail. Sesuai dengan yang dilakukan Nabi masalah kiamulail yang melakukan dua rakaat, 20 rakaat sesuai dengan yang dilakukan Nabi kiamulail. sebab intinya di malam Ramadan hendaknya kia kiamulail. mulail bilangannya. Apakah 2, 4, 8, 12 dan seterusnya. Qiyamul Lail di malam bulan Ramadan. 20 rakaat Qiyamul Lail. Cuman kenapa para ulama 4 madhab mengambil mengambil 20? Jawabannya adalah kalau kita ngambil 20 dapat yang pertama Qiyamul Qiyamul Lail. Dapat pahala Qiyamul. Yang kedua menjalankan perintah Nabi untuk ngikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Jadi yang mengambil 20 ini adalah menjalankan dua kesunahan. Yang pertama adalah sunnah kiamul, mulailah kiamul Ramadan. Yang kedua karena kita ikut Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi. Maka ini yang ditarjeh para ulama. Sehingga 20 adalah yang lebih dikukuhkan daripada yang lainnya. Dan 8 rakaat tidak ada yang mengatakan itu terawih. Itu adalah bagian daripada witir Nabi. Baik. Kemudian, di dalam masalah terawih tidak ada perbedaan pendapat Kecuali hanya dua saja ada pendapat. Yang masyhur pendapat ada dua. Yang pertama adalah 20 rakaat dan itu adalah pendapat jumhur ulama dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bahkan kebanyakan riwayat dari Imam Malik. Tapi di situ ada pendapat yang kedua. Salat tarawih bukan 20 rakaat dan ini dinukil dari Imam Malik rahimahullah taala. Dan ini perlu kalau kita mau ngamalkan ini pendapat. Ini ada dan ada sejarahnya dan ditulis yang dirukil dari Imam Malik karena waktu Imam Malik adalah Imam Mudaril Hijrati, beliau adalah tinggalnya di Madinah, maka sholat raweh pada zaman Sayyidina Imam Malik itu bukan 20 rakaat akan tapi 39 36 rakaat. Eh kalau mau ambil ambil nih. Jadi hanya ada dua pendapat, 20 sama 36. Lah kenapa Sayyidina Imam Malik mengatakan 36 rakaat? Karena apa? Selagi traweh Nabi tidak ada dibatasi, Kemudian kita menentukan bilangan agar kompak, agar orang itu terpacu untuk selalu beribadah, tapi juga ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya, nanti ketemu imam yang wakil, ketemu imam yang giat 100 rokaat, mabuk yang lain. Jadi ada pembatasan di sini. Makanya Imam Malik membatasi dengan 36 rokaat untuk mengimbangi apa yang ada di Mekah. Sebab di Mekah itu 20 rokaat sampai hari ini 20 rokaat dengan cara 4 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, tawab. Dua rakaat, dua rakaat tawaf. Dua rakaat, dua rakaat tawaf. Maka disebut tarawih itu ya nabi baina rakaat. Mereka di antara beberapa rakaat nyantai sambil tawaf. Lah Sayyidina Imam Malik melihat bahwasanya wah kalau di Makkah enak bener. Di samping sholat lalu mereka tawaf. Tawaf ada ibahala ada pahalanya, tapi kita di Madinah tidak. Maka Imam Malik menambah tawaf yang dilakukan ahli Makkah diganti dengan empat rakaat sehingga jumlahnya menjadi 30 enam rokaat. Adapun witirnya suka-suka boleh tiga boleh sebelah. Jadi hanya ada dua pendapat. Dua puluh rokaat plus tiga puluh enam rokaat. Itulah yang kita ambil dari para aibmah. Kalau mau ambil ambil mana saja boleh. Sekarang zaman orang melemahkan semangat, memelintir hadis itu seolah hadis teraweh. Sudah dijelaskan itu hadis witir dibanding dengan hadis disanding dengan hadis disandingkan dengan hadis yang lainnya. Baik ideal jadi witir Nabi 11, teraweh Nabi tidak ada bilangan, teraweh para sahabat Nabi adalah 20, Kemudian didukil dari Imam Malik ada yang sampai 36. Akan tapi ketahuilah, itu semua adalah namanya Qiyamul Lail. Diambil yang 20 karena itu agar mendapatkan dua kesunahan. Sunnah Qiyamul Lail yang pertama. Yang kedua adalah sunnah Khulafair Rashidin. Dan itu termasuk juga menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini yang ada. Maka jangan sampai kita nyebar fitnah di kampung-kampung. Maka perlu kita kembalikan syiarnya musola. Kalau memang kamu malas, tidak mau sholat 20 rakaat, pengennya 14 atau 8, kamu jangan jadi imam deh. Jangan dirusak masjid. Orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah, lah kok malah dikurangi. Diperbanyak ibadahnya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwasanya delapan rokaat itu terawih, lalu tiga itu witir, itu tidak bertentangan dengan anjuran himbauan dari Nabi dan itu di sini juga kita bahas dalam riwayat yang banyak Nabi menghimbau kalau di malam bulan Ramadan hendaknya kita memperbanyak sholawat, memperbanyak ibadah. Sampai Nabi mengatakan yashuddu bi'zarahu wa yugidu ahlahu. Nabi menyincingkan lengan bajunya, kemudian membangunkan keluarganya untuk salat. Memangnya Nabi kalau malam Ramadan nongkrong. Salat melakukan ibadah sampai dalam riwayat hatta tarramat qadamah sampai kakinya patah. Coba. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan itu terawitirnya saja 11 rakaat. Kemudian masuk bulan Ramadan ada ketambahan qiyamul lail yang dikatakan Nabi Muhammad, hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan ibadah, tak tahunya apa? Eh witir ya, yang sebelas dikurangi jadi tiga. Ini kan aneh bener. Nggak masuk akal. Berarti Nabi sholat kiamulail hanya berapa? Delapan rokaat. Witirnya yang biasa sebelas diganti menjadi tiga. Berarti kan turun Nabi. Tidak sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh Nabi. Hendaknya di bulan Ramadan memperbanyak memperbanyak ibadah, lah kok malah menjadi tiga. Ini bagaimana kisahnya? Rupanya karena kesalahpahaman orang akhir zaman. Orang akhir zaman mengatakan bahasanya, witir adalah tiga, delapan adalah traweh. Itu kamu ngarang. Sudah jelas riwayat dari Imam Muslim menjelaskan sebelas itu semua adalah witirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi di bulan Ramadan lebih banyak, lebih giat lagi. Itu yang disebutkan tentang Nabi, diikuti para sahabat Nabi. Waktu sholat sendiri diikuti, sholat sendiri diikuti. Itu adalah bukan sholat witir. Witirnya tetap disebut oleh Siti Aisyah. Di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah 11 rakaat. Di bulan Ramadan, di bulan Ramadan dan di luar Ramadan 11 rakaat hadis Bukhari tadi dari Siti Aisyah. Di Ramadan wa fi di bulan Ramadan di luar Ramadan. Jadi Nabi Muhammad saw di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan para a'immah tentang sholat tarawih 20 rakaat, adapun witirnya suka-suka, itu adalah yang benar menurut para imah dan itu hendaknya yang kita ikuti. Kalau ada orang malas saya ingin melakukan 28 rakaat, ya lakukan 8 rakaat tapi cukup di rumahmu sendiri jangan pamer di masjid. Kalau masjid jangan dirusak. Mohon semuanya yang punya amanat musola dan masjid hendaknya dirubah. Kalau memang Anda termasuk orang malas, Sudahlah nggak usah jadi imam, suruh yang lain saja jadi imam. Baru Anda 6 rakaat pulang boleh atau 10 rakaat pulang, Anda saja. Tapi jangan dirusak syiarnya masjid dari syiarnya khulafaur rasyidin yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpegang alikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan jangan sampai orang yang seharusnya di bulan Ramadan memperbanyak ibadah malah dikurangi. Itu diantara yang harus kita hadirkan masa salawat tarawih. Mohon buku itu segera dimiliki khususnya para asatid untuk bahan renungan. Itu seperti itu rinciannya. Sengaja kita buat aturan aturan kajiannya seperti itu agar mudah dan gamblang bagi siapapun yang memang membaca untuk faham.